kaum muslimin dan mus kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala terakhir kita pada pembahasan bahasanya tentang khilaf ulama dalam taksim atau pembagian bid'ah apakah seluruh bid'ah itu adalah satu saja yaitu bid'ah tercela ataukah terbagi menjadi dua hasanah dan sayi'ah ataukah bahkan terbagi menjadi lima maka perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini yumkinu i'tibaruhu khilafan lafziyan mungkin kita bisa kita anggap sebagai perselisihan semu kapan itu wadalika dan hal tersebut karena semuanya sepakat bahasanya pembagian ini atau eh, inna huwa lil bid'ati al-ghawiyah itu ditujukan untuk bid'ah secara bahasa bukan bid'ah secara syar'iyah dan bahasanya bid'ah yang diberi label sebagai bid'ah hasanah adalah bid'ah lughawiyah dan bid'ah dalam bahasa Arab adalah al-ikhtira adalah mengada-ada wa mutlaqul ihdas dan membuat sesuatu hal yang baru secara mutlak. Baik itu terpuji ataupun tercela, baik dalam bidang agama ataupun yang lainnya. Dan karena mereka sepakat bahasanya bid'ah syariah tidaklah terbagi menjadi hasanah dan sayyah. Bahkan bid'ah syariah la takunu ila dolalah. Tidaklah ada kecuali bid'ah kesesatan. Karena bid'ah secara syariat adalah mengada-ada dalam agama tanpa dalil, tanpa didukung oleh dalil. Maka bid'ah secara syariah itu khusus untuk mengada-ada yang tercela dalam agama. Wabihada maka dengan ini yu'lamu diketahui masing-masing dari dua pendapat ini antara pendapat yang mengatakan bid'ah itu terbagi jadi beberapa macam, beberapa macam dan yang mengatakan tidak terbagi menjadi beberapa macam maka inama arada min lafdil bid'ati maka diinginkan dari lafad bid'ah makna berbeda dengan makna yang diinginkan oleh pendapat yang kedua pendapat mengatakan bid'ah itu hanya satu macam saja bid'ah di situ bid'ah syar'i Pendapat yang mengatakan bid'ah itu ada dua macam atau bahkan ada lima macam. Bid'ahnya adalah bid'ah lughawi. Falam yaltaqi al kaulani maka dua pendapat ini antara yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam dan yang tidak tidaklah berjumpa fi mahazin wahidin di titik yang sama. Maka lam yatawarat tidaklah terdapat pengingkaran dan penegasan pada tempat yang sama yang meniadakan adanya bid'ah yang uh, yang meniadakan an-nafyu yang meniadakan bid'ah hasana, memaksudkan bid'ah di situ bid'ah syar'i yang menetapkan adanya bid'ah hasana, memaksudkan dengan bid'ah itu bid'ah lughawi Ila akan tetapi kota rotaba telah berdampak khosotan menurut orang-orang belakangan sejumlah dampak negatif yang sangat gamblang da, e, menimbulkan dampak dari e, dampak yang muncul dikarenakan menetapkan adanya bid'ah hasanah yang itu muncul dan lahir dari pendapat yang membagi bid'ah lughawiyah menjadi dua hasanah dan sayyah atau bahkan membaginya menjadi lima hukum taklifi sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram. Oleh karena itu disyaratkan supaya kita bisa menganggap pembagian ini adalah perkara yang semu ayat selama mintil fasid. Eh, perkara yang lafzi, perkara yang cuma sebatas redaksional saja, ya haruslah selamat dari bahaya atau sisi negatif tersebut. Dengan ini maka mungkin kita katakan bahasanya khilaf perbedaan ulama dalam membagi bid'ah menjadi hasanah dan syiah atau menjadi, menjadinya membaginya menjadi lima hukum itu men, adalah khilaf maknawi, adalah khilaf yang hakiki. Kapan? Wadalika mata dan itu mata jika Iktaro Nabi Hadat Taksimi pembagian ini bergandengan dan melekat padanya syai'un minal mafasid satu dari bahaya dan bahaya yang paling menonjol adalah manakala ju'ilat al bid'atul hasanah bid'ah hasanah yang itu bid'ah lughawiyah itu dijadikan di posisi bid'ah idofiyah ya, maka E, bahaya yang paling menonjol adalah manakala di bid'ah hasanah yang hakikat bid'ah di situ bid'ah lughawiyah itu diberlakukan untuk semua bid'ah idhofiyah. Yang ini akan datang rinciannya di dua kaidah selanjutnya. Kaidah yang kesembilan, intahmil al makna asyariyah al matin. Jika anda maknai kata-kata bid'ah dengan makna syar'i yang kokoh, maka tidak ada bid'ah yang mengalami pengecualian. Taksis, mengalami pengecualian dari celaan. Maka bid'ah tidak terbagi dan tidak wala tahsin dan tidak ada bid'ah hasanah. Makna global kaidah ini. Anda jika Anda hamalta menafsirkan dan memaknai kata-kata bid'ah dalam hadis kula bid'atin dolalah dengan makna syar'i fa innahu maka sesungguhnya yang bani derivatnya derivat dari hal tersebut adalah tiga poin. Yang pertama kita mempertahankan hadis yang bersifat umum tanpa ada pengecualian. Yang kedua kita tidak akan membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayi'ah. Yang ketiga berarti tentu tidak ada bid'ah hasanah watatimatul kaidah dan kelengkapan kaidah dari sisi makna annaka idha hamalta jika anda memaknai lafad bid'ah dalam hadis yang mulia di atas dengan makna bahasa maka yan bani derivat dari hal tersebut adalah juga tiga poin pertama taksis umumil hadis keumuman hadis tentang celaan terhadap bid'ah nanti akan kita taksis, kita kecualikan untuk bid'ah ini dan bid'ah itu. Karena bid'ah di sini makna bahasa. Yang kedua, kita bagi bid'ah menjadi hasanah dan syiah, Kemudian konsekuensi dan turunan dan derivat yang ketiga, kita tetapkan adanya bid'ah hasanah. Rincian kaidah. Kaidah ini menjelaskan jalan para ulama dalam menafsirkan firman uh, eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bid'ah itu sesat. Maka ulama dalam menafsirkan hadis ini punya dua jalan. Jalan yang pertama yang dimaksud dengan kata bid'ah di sini adalah bid'ah secara syar'i, yaitu mengada-ada dalam agama tanpa didukung dalil. Dan wahadil bid'atu lalatu inilah bid'ah yang sesat. Wayam bani dan derivat dari jalan ini tiga poin secara urut. Yang pertama kita pertahankan hadis yang bersifat umum sehingga tidak ada pengecualian. Yang kedua kita tolak pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayi'ah karena semuanya sayi'ah. Wahada dan poin yang kedua ini tak tadi, yak tadi menghasilkan poin yang ketiga yaitu tidak adanya bid'ah hasanah. Kemudian jalan tempuh yang kedua. Yang dimaksud dengan kata-kata bid'ah dalam hadis di atas adalah bid'ah dalam makna bahasa. Yaitu mengada-ada wal ikhtira dan, dan mengada-ada. Ihdas membuat baru wal ikhtira dan mengada-ada dalam agama ataupun di luar agama tercela ataupun terpuji. Yang bani derivat dari jalan ini tiga poin secara urut. Yang pertama, keumuman hadis nanti akan kita taksis. Yang kedua, ini, isbat kita tetapkan bahasanya bid'ah terbagi menjadi dua macam hasanah dan sayyah. Wahada yaktati dan ini berkonsekuensi poin yang ketiga kita katakan adanya bid'ah hasanah. Wahai dan menimbang innal asla fi di syari bahasanya hukum asal untuk istilah-istilah syar'i adalah dimaknai dengan makna syar'i, maka jalan tempuh yang pertama adalah jalan yang kokoh. Dan itulah jalan yang yata'ayan, sebuah keniscayaan al-masiru ilaihi kita mengambilnya. Namun karena adanya ulama yang menempuh jalan yang kedua, maka tidak kita ingkari yang ini mengambil jalan yang kedua karena itu pun jalan yang telah ditempuh oleh para atau sebagian ulama rincian penjelasan untuk bid'ah hasanah maka al-kalam membicarakan tentang bid'ah hasanah mungkin penjelasannya ada pada empat masalah ada empat poin permasalahan al-mas'alatul ula permasalahan pertama perkataan para ulama dan sisi pengambilan mereka untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah. Akwal ulama berarti ini perselisihan. Maka pendapat yang pertama melarang adanya bid'ah hasanah. Dahaba ila dalika berpendapat dengan pendapat ini sebagian ulama. Binaan berdasarkan imtina penolakan pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyah mereka katakan semua bid'ah itu sayyah. Dan tidak sah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu hasanah dan sayyah. Atau malah membaginya menjadi lima, sebagaimana lima hukum taklifi. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak halal bagi siapapun untuk merespon kata-kata yang al-jami'ah yang luas cakupannya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kata-kata yang bersifat general yaitu semua fitah itu sesat tidak boleh direspon dengan bisalbi umumiha dengan menghilangkan keumumannya wawa ayukal dengan mengatakan tidak semua fitah itu sesat fa ada karena respon semacam ini adalah menentang Rasul lebih dekat pada penentangan Rasul daripada mentakwil hadis. Syatibi Al-Maliki mengatakan pembagian ini perkara yang mengada-ada, tidak didukung oleh dalil syar'i. Bahkan pembagian ini pada dirinya sendiri mutadafiun kontradiktif. Kenapa bid'ah hasanah itu kontradiktif? Kalau bid'ah kenapa disebut hasanah? Kalau hasanah kenapa disebut bid'ah? Maka ini kontradiktif. Tidak cocok memasangkan antara hasanah dengan bid'ah. Makhot, sisi pengambilan pendapat yang melarang pembagian bid'ah. Itu makhotnya intinya tiga poin. Sebagiannya adalah derivat dari sebelumnya. Yang pertama, mereka memaknai kata-kata bid'ah al-warid yang terdapat dalam hadis. Kula bid'atin dolalah, mereka maknai bid'ahnya dengan makna syar'i, bukan bid'ah dalam makna lughawi. Dan makna syar'i untuk bid'ah adalah perkara yang baru yang tercela dalam agama. Dan di hal ini mausufu diberi label, diberi fonis sesat. Al-mahkum alaih mendapatkan fonis mendapatkan hukum tertolak dan batil. Alasannya, dalika alasannya karena kata-kata bid'ah adalah istilah syar'i dan hukum asal untuk istilah syar'i Anda maknai sebagaimana maknanya secara syar'i bukan maknanya secara bahasa. Derivatnya, perkara yang kedua mempertahankan keumuman hadis kula bid'atin dolalah dan bahasanya hadis tersebut lam yatatarab ilaihi tidak mengalami istisnaun pengecualian ataupun taksis haitsu di mana kata-kata bid'ah atau hadis tersebut mencakup semua bid'ah sehingga menurut mereka mereka beliau-beliau makna hadis kula bid'atin dolalah adalah setiap bid'ah dalam syariat adalah kesesatan dan ini bersifat general tanpa ada pengecualian padanya tata sama sekali. Pertimbangannya wadzalika anna nusus karena teks-teks keagamaan yang berisi celaan terhadap bid'ah itu bersifat mutlak dan general. Dan teks-teks tersebut meskipun demikian banyak tidak terjadi padanya pengecualian bid'ah. albat tata sama sekali. Tidak terdapat dalam teks-teks eh, syariat semua bid'ah sesat kecuali bid'ah ini dan itu. Ataupun kata-kata yang sejenis dengan makna ini. Falau kana, maka seandainya ada bid'ah yang menurut an-nadhar asy-syar'i pertimbangan syar'i yaqtadi fiha menghasilkan eh, al istisna anggapan baik terhadapnya atau bid'ah tersebut layak untuk digabungkan dengan hal-hal yang disyariatkan niscaya pengecualian semacam ini akan disebutkan minimal dalam satu ayat atau dalam satu hadis namun ini tidak dijumpai fadalla maka ini menunjukkan ala anatil kal adillah bahasanya dalil-dalil yang ada yaitu teks-teks syariat tentang celaan bid'ah bi asriha seluruhnya itu adalah hakiki sebagaimana makna zahirnya yang bersifat general. Alatila yatakhallafu an muqtadaha fardu minal afrod yang tidak ada satupun anggota bid'ah yang yatakhallaf an muqtadaha yang tidak tercakup dalam konsekuensinya. Ini alasan yang pertama. Celaan terhadap bid'ah demikian banyak. Tidak ada satupun yang mencualikan. Maka ini menunjukkan bahasanya bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah syar'i dan bukan bid'ah lughawi. Kemudian alasan yang kedua, wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Qad sabata telah jelas dalam usul ilmiah, dalam kaidah ilmiah, bahasanya setiap kaidah kuliah jika diulang-ulang dalam banyak kesempatan, namun tidaklah melekat padanya pembatasan ataupun taksis Padahal itu diulang-ulang dan diulangi penegasannya. Maka itu semua adalah dalil yang menunjukkan dipertahankannya. Ya, dipertahankannya kaidah tersebut sesuai dengan konsekuensi redaksinya yaitu bersifat umum. Kemudian eh, <clears throat> konsekuensi yang ketiga, semua yang waroda yang berasal dari salaf yang menganggap bagus sebagian bid'ah atau membaginya menjadi bid'ah hasanah dan yang lain bid'ah sayyah maka itu kita maknai dengan bid'ah lughawiyah bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah syariah. sebagaimana perkataan ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala yang mengatakan amma ma waqa'a adapun yang ada dalam perkataan salaf berisi anggapan baik terhadap sebagian bid'ah fa inna madalika maka itu adalah dalam bid'ah bahasa dan bukan bid'ah syariah. Di antaranya adalah perkataan Umar. Tatkala Umar mengumpulkan manusia untuk mengerjakan kiam Ramadan di belakang satu imam di dalam masjid. Lantas e, Umar keluar dari rumahnya dan melihat mereka mengerjakan sholat taraweh. Maka Umar kemudian mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan isbat al-bid'ah hasanah, menetapkan adanya bid'ah hasanah. Dhahaba ila dhalika berpendapat dengan pendapat ini sebagian ulama. Binaan berdasarkan bahasa yang bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, bid'ah hasanah dan bid'ah sayi'ah. Dan bahasanya bid'ah itu bahkan bisa terbagi menjadi lima macam sesuai dengan hukum taklifi yang jumlahnya lima. Di antara yang berpendapat demikian adalah Nawawi, Asy-Syafi'i, Abu Samah, Al-Maqdisi, Asy-Syafi'i, Al-Is Ibn Abdus Salam, Asy-Syafi'i, Syihabuddin Al-Qarafi, Al-Maliki. Demikian juga di antaranya dan sebelumnya adalah Al-Imam Syafi'i. Fidalik ya yakulu Al-Imam Al-Is, Al-Is Ibn Abdus Salam mengatakan, Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak dikenal di masa Rasulullah. Lihat definisinya. Bid'ah adalah melakukan ma segala sesuatu yang tidak dikenal di masa Rasulullah. Itu definisi bid'ah. Menurut Al-Ais ibn Abdul Salam yang gelarnya adalah Sultanul Ulama. Ini, definisinya demikian. Maka definisi ini dekat pada makna bahasa, bukan makna syar'i. Maka karena definisinya melakukan ma semua yang tidak dikenal di masa Rasulullah. Maka ngetik pakai komputer, ah itu termasuk bid'ah. Nah, itu melakukan sesuatu aktivitas yang tidak dikenal di masa Rasul. Ceramah pakai mikrofon, ah, itu berarti bid'ah. Dalam pengertian ini. ini. Sehingga waya mungkasimaton maka bid'ah dengan pengertian ini terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, bid'ah yang makruh dan bid'ah yang mubah. Lantas gimana cara mengetahuinya? Watarik fi ma'rifati dalik. Dan cara untuk mengetahui mana bid'ah yang wajib, mana bid'ah yang makruh. Antuk rodo al bid'atu. Bid'ah tersebut kita tawarkan. Kita sodorkan pada kaedah-kaedah syariat. Maka dia, jika bid'ah tersebut masuk dalam kaidah wajib maka hukumnya wajib. Jika masuk dalam kaidah haram maka hukumnya haram. Jika masuk dalam kaidah mandub hukumnya mandub. Jika masuk dalam kaidah mubah hukumnya mubah. Ya, maka makan pakai sendok tidak dikenal di masa Nabi. Maka itu bid'ah. Dalam definisi ala isi bin Abdul Salam. Terus apa? Kita masukkan dalam kaidah-kaidah yang ada ah, cocoknya kaidah mubah. Maka makan dengan sendok adalah contoh bid'ah mubahah. Makhot sisi pengambilan. Sisi pengambilan pendapat yang membagi bid'ah. Menjadi beberapa intinya adalah tiga poin. Sebagiannya adalah derivat dan turunan dari sebagian yang lain. Yang pertama, mereka memaknai kata-kata bid'ah yang terdapat dalam hadis wa kulla bid'atin dolalah dimaknai dengan makna bahasa yaitu malam yu'had. Yu'had artinya yu'raf. Semua yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik didukung oleh dalil syariat ataupun tidak. Sehingga konsekuensi yang kedua, sabda Nabi semua bid'ah itu sesat, menurut mereka adalah amun maksusun. Dalil am yang mengalami taksis, mengalami pengecualian. Wa yakunu inda haula maka menurut beliau-beliau makna hadis Nabi semua bid'ah itu kesesatan adalah semua perkara yang diada-adakan setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu ala kulli halin tidaklah ada dalam setiap keadaan sebagai bid'ah yang sesat. Namun terbagi, terkadang bid'ah sesat, terkadang bid'ah hasanah. Maka jika bid'ah tersebut menyelisih syariat, itulah bid'ah dolala. Jika mencocoki kaidah-kaidah syariat, walayal yalzam dan tidaklah mesti mengerjakannya berbuah larangan secara syar'i, maka itu bid'ah sayyi hasana Poin yang ketiga. anna dalil ala taksisi dalil yang mentaksis keumuman hadis kula dolalah adalah kaidah-kaidah syariat yang menunjukkan Bahasanya sejumlah perkara-perkara yang diada-adakan tidak mungkin kita labeli sesat. Bahkan itu diperintahkan menurut syariat. Semacam membangun madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Kemudian menyusun karya-karya buku yang manfaat dalam berbagai macam ilmu syar'i. Maka kata Al-Is ibn Abdussalam termasuk bid'ah yang diperintahkan oleh syariat ini adalah penulisan buku fikih, penulisan buku tafsir dan yang lain. Kalau mereka mengatakan dan telah dinukil dari sebagian salaf yang menunjukkan adanya taksis terhadap keumuman larangan bid'ah. Di antaranya adalah ucapan Umar tentang kiam Ramadan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Demikian juga perkataan Al Hasan Al Basri Al-qasasu bid'atun. Sesungguhnya al-qasas cerita atau bercerita adalah bid'ah. Namun itu sebaik-baik bid'ah. Betapa banyak orang yang mendapatkan faedah dan betapa banyak doa dikabulkan dan permohonan yang diberikan. Maka di antara hal yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah di sini bid'ah bahasa. Di antara satu hal yang tidak dikenal dalam eh, dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya al-qas, tukang cerita. Kalau terjemah letterlocknya itu al-qas, tukang cerita. Ya, terjemah bebasnya al-qas, yaitu orang yang melakukan kosos. Itu terjemah bebasnya adalah mubalik. Ini terjemahnya adalah mubalik atau dai ini, itu namanya alqas yang dia bukan alim. Ini, ini, nama sekarang boleh jadi motivator atau yang lainnya. Ini trainer itu alqas Orang yang melakukan kosos, orang yang senangannya cerita. Hmm. Dia eh, bahasa kita namanya mubalik, namanya dai, namanya penceramah, namanya kultumer, namanya khotib. Nah, itu semua eh, Itu semua namanya alkos. dan eh, istilah yang lebih Eh, dan perlu diketahui istilah dai istilah baru istilah kontemporer istilah sebelum dai istilahnya adalah al-wa'id istilah adalah al-wa'id al-wa'id itu uh, umumnya dia bukan ulama dia bukan ulama kemudian dia ceramah di depan publik ceramah di depan publik dia ceramah bicara tentang masalah agama, masalah hati, masalah apa, masalah ingat akhirat, memotivasi orang untuk semangat e, beramal soleh, semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat e, untuk sholat raweh, selamat selamat e, eh, semangat untuk melakukan amal-amal ibadah. Ini. Maka itu dan dia bukanlah alim dalam pengertian alim, ulama dalam pengertian ulama. Dan dia, yang dia sampaikan adalah hal-hal yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Ya, motivasi. Sehingga disebutlah sekarang menjadi motivator islami atau semacam itu. Itu hal-hal yang eh, ringan-ringan uh, semacam itu. Maka ini yang ini uh, ini al uh, ini tukang cerita. Kenapa di masa silam disebut dengan Al-Qas karena para mubalik itu sejak masa silam sampai hari ini senangannya cerita. senangannya cerita. Bukan kemudian pendalilan yang mumat-mumat gitu enggak. Non cerita yang enteng-enteng. Cerita yang enteng-enteng. <clears throat> ya, mereka senangnya cerita boleh jadi eh, ya, cerita dari Quran dan hadis, boleh jadi cerita salaf, boleh jadi cerita gurunya, cerita kiainya, sampai sampai sampai kemudian cerita tentang dirinya. Ini cerita tentang <laughs> dirinya, tentang ya dirinya. Itu pak Al-Qas itu cerita tentang perjalanan hijrahnya gitu kan. Ya, perjalanan tobatnya itu itu Al-Qas. Dulu dia itu ya, preman, gento gitu kan. Sekarang telah jadi preman insaf, dulu pemusik dan cerita perjalanan hidayahnya. Ya, ya, perjalanan hidayahnya itu sejak zaman dulu kayak gitu. Dulu dulu kayak gitu. Nah, itu ya hobinya cerita. Nah, di antara alkos ini ada yang selektif. Nah, kalau dia Al-Qas dan dia adalah talibul ilm. Dan dia talibul ilmi. Maka dia selektif. Ini dia selektif. Ya jarang jarang lah kemudian cerita tentang dirinya, masa kecilnya, tentang kampung halamannya, tentang istrinya, tentang uh, rumah tangganya dan sebagainya. Jarang-jarang. Karena dia talibul ilmi. Nah ini al-qasas yang manfaat yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri. Ini al yang dia adalah seorang talibul ilmi. Dia belum level ulama. Ini, uh, eh, dia cuma sekedar Al-Qas. Namun dia uh, seorang yang ini, menyicipi dunia ilmu sehingga tahu batas-batas. Dia tidak kemudian berfatwa tidak eh, dan sebagainya. Maka itu yang dipuji oleh Al Hasan Al Basri. Al Qas bid'atun namun wa nikmatul bid'ah. Ini, adanya alqas satu hal yang bid'ah. Di masa Nabi tidak ada. Di masa Nabi yang bicara itu ulama. Nabi dan dia adalah ulamanya ulama atau kemudian sahabat yang dia adalah ulama yang 100% ulama. Tidak ada yang bukan ulama bicara naik ke podium di atas mimbar itu tidak ada. Itu tidak ada. Maka dia bid'ah, dia ada di masa Nabi. Bid'ahnya bid'ah bahasa. Tidak ada di masa Nabi. Namun nikmatul bid'ah. Namun dia adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Kam min akhin eh, ya, eh, yustafadu. Betapa banyak kemudian orang yang uh, saudara yang bisa uh, mengambil faedah darinya. Bisa tersentuh hatinya, kemudian menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, menjadi bertobat dan semacam itu. Dan betapa banyak uh, doa yang dikabulkan. Jadi ada doa yang di, dia sampaikan oleh Al-Qasas tersebut, Al-Qas tersebut. Dan permohonan yang dipanjatkan. Dan Allah kabulkan. Namun di sisi yang lain, di sisi yang lain kita jumpai perkataan salaf yang mencela Al-Qas. Ini mencela Al-Qas. Ini dan Al-Qas yang dicela adalah Al-Qas tukang cerita yang dalam bahasa sekarang mubalik atau da'i yang dia bukan penuntut ilmu. Dia bukan penuntut ilmu. Dia tidak mau bersimpul duduk di majelis ilmu. Sudah merasa cukup dengan dengan uh, uh, dengan pengetahuannya. Padahal pengetahuannya adalah pengetahuan, pengetahuan yang pas-pasan. Akhirnya karena dia bukalah penuntut ilmu atau kurang dalam menuntut ilmu, kurang wawasan, akhirnya kurang selektif. Maka kemudian yang dikedepankan adalah cerita yang mengharu biru kata orang Jawa. Cerita yang bikin tonyo hati, cerita yang kemudian bikin uh, apa mata menangis, yang kemudian uh, yang kemudian uh, kemudian yang bikin perempuan-perempuan pada histeris, nah itu. Nah Wah itu yang dikedepankan. Bahkan sekarang ceritanya kemudian uh, lebih uh, ceritanya kemudian inovasi ceritanya keterlaluan. Ceritanya cerita Naruto atau kemudian uh, apa kemudian cerita film, wah itu itu yang jadi narasi mukadimah untuk ceramah. Cerita film, wah film gini gini gini gini, wah itu mau jadikan istifadah, kan? Uh, <clears throat> itu uh, dan karena yang dikejar itu adalah uh, kemudian yang diambil adalah perasaannya, gimana audien itu tersentuh perasaannya, ya, gimana laut perasaannya. Ya, maka itu yang dikejar. Maka kualitas materi kemudian tidak tidak dipertimbangkan. Tidak ya, dipertimbangkan. Akhirnya uh, hadis palsu yang dibawakan, cerita-cerita palsu, cerita alkomah kayak atau kemudian uh, si anak durhaka atau kemudian uh, mbak <clears throat> cerita-cerita uh, yang lainnya. Yang penting orang tonyo, orang kemudian larut dalam apa yang disampaikan. Maka itu uh, itu al-qas yang dimaksudkan oleh sebagian ulama salaf yang mencelanya. atau alqas yang tidak tahu kadar dirinya. Sehingga dia membahas ayat, menafsirkan ayat. Dia statusnya alqas. Levelnya alqas. Belum level mufasir. Namun dia sudah ngutip ayat, menjelaskan mana ayat. Nah, gitu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menjumpai di satu masjid ada alqas. Setelah dia selesai cerita, Eh, setelah dia selesai ceramah ditanyai. Karena Al-Qas ini dia membahas ayat, menafsirkan ayat. E, maka e, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib. E, berarti Al-Qas sudah muncul sejak zaman sahabat. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tahu manakah ayat yang nasikh dan mana yang mansuh dari Al-Quran? Al-Qasnya mengatakan, saya tidak tahu. Padahal dia ceramahnya ngutip ayat, jelaskan ayat, nah, jelaskan panjang lebar. Nah, itu materi pokok ceramahnya. maka kemudian Ali mengatakan pada Al-Qas ini halak tawa ahlak ta. engkau binasa dan engkau membinasakan audienmu. Kemudian engkau cerita uh, bahas, uh, bahas ayat. Nih, nih, kemudian tanpa tahu ilmu yang diperlukan oleh orang yang mau bicara tentang ayat. Maka engkau binasa dan engkau membinasakan yang lain. Ya, maka tercela Al-Qas ini. Kenapa? Karena dia melampaui kadarnya. Ini, melampaui ini, batasannya. Ini, dia tidak menyadari di manakah porsi dan kedudukannya. Ya, dan eh, catatan penting untuk Al-Qas yang disebut dengan da'i dan sebagainya. Eh, ya, ya, kemudian eh, maka yang diantara catatan pokok penting Ini, supaya kemudian itu menjadi nikmatul bid'ah sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri adalah jangan bikin, jangan buka sesitanya Jawab. Sekedar kemudian ngasih materi, asalkan materinya itu selektif, disiapkan dari rumah eh, di betul-betul disiapkan ya. kemudian itu disampaikan jadi kultum Ramadan atau kemudian khutbah Jumat atau yang lainnya namun tetap disiapkan berarti selektif tidak kemudian melakukan improvisasi saat dia ceramah melakukan pengembangan-pengembangan pada saat ceramah ya, yang ini bahaya pengembangan di sini nanti pengembangannya yang tidak pada tempatnya eh, dan yang kedua jangan bikin tanya jawab. Maka kalau ini uh, kalau ini diperhatikan, disiapkan materinya baik-baik, kemudian nanti uh, disiplin mengikuti materi yang telah disiapkan. Setelah itu kemudian tidak buka sesi tanya jawab, maka itu al-qasas yang terpuji, yang disebut dengan Ahsan Al-Basri, nikmatil bid'atu. Tapi kalau materinya tidak selektif. Materinya tidak selektif, tidak disiapkan. Kemudian saat ceramah larut dengan ceramahnya, kemudian bikin improvisasi, pengembangan-pengembangan di luar dari apa yang telah disiapkan. Habis itu buka tanya jawab. Nah, ini bahaya. Maka ini yang ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib kepada salah satu Al-Qas, halakta wa ahlakta. Kemudian perkataan Syafi'i. Bid'ah itu bid'atani, bid'ah itu ada dua macam, bid'ah mahmudah dan madmumah. Yang mencocoki sunnah itulah yang mahmud, yang menyelisih sunnah itulah yang madmum. Demikian juga Syafi'i mengatakan al-muhdasat minal umur perkara yang diadadakan, dorbani dua macam. Yang satu ma'uh disa apa yang diadadakan, menyelisih kitab sunnah dan ijma' atau asar maka ini bid'ah dolalah. Dan apa yang diadadakan berupa kebaikan la khilafa fihi wahidin min hada. Tidak ada perselisihan di dalamnya bagi siapapun, semuanya sepakat itu baik. Fa ya muhtasatun ghairu matmumatin, maka itu perkara yang diadakan yang tidak tercela. Wabidabdi dengan menguasai hadal bina derivat ini dan dengan anda memahaminya. Yatabayanu amrun maka jelaslah satu perkara yang sangat-sangat urgen. Yaitu bahasanya ulama yang menggunakan ulama yang secara mutlak mengatakan bid'ah ada bid'ah hasanah. Mereka tidak memaknai kata-kata bid'ah di situ dengan makna syar'i. Wa innama huwa musta'malun indahum non kata-kata itu digunakan menurut mereka wabakin dan tetap bertahan pada maknanya secara bahasa fawa maka kata-kata tersebut dalam pandangan mereka eh, posisinya bukalah istilah syar'i bal sara minal alfadil urfiyah al khasah akan tetapi adalah kata-kata atau istilah urfiyah yang bersifat agak menyempit itu di mana mereka bersepakat untuk menggunakan dan mereka menginginkan dengan penggunaan kata tersebut makna yang lebih sempit daripada maknanya secara bahasa. Makna yang lebih sempit itu adalah melakukan satu perkara yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu mencocoki kaidah-kaidah syariat dan tidaklah berdampak darinya mahdurun syar'iun eh, unsur yang terlarang secara syar'i. Hal yang terlarang secara syar'i. Ya, maka uh, ulama yang membagi bid'ah menjadi dua macam atau menjadi lima. Bid'ah di situ maknanya adalah alfat urfiyah khasah. Kenapa disebut lafat urfiyah khasah? Karena dia tidak seluas maknanya secara bahasa. Kalau maknanya secara bahasa, semua perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. kalau ini disempitkan, yaitu perkara baru yang tidak ada di masa Nabi. Semua perkara baru yang tidak ada di masa Nabi. Ada embel-embel perkara baru tidak ada di masa Nabi. Di masa Nabi. Ini berarti lebih sempit dari maknanya secara bahasa. ada dengan ini ya tabayan jelaslah bahasanya istilah bid'ah hasanah la yata'ata tidaklah datang tidaklah ada menurut ulama yang mengatakannya layata'ata amluhu tidaklah datang penafsirannya tidak boleh e, bid'ah tersebut dimaknai dengan makna syar'i bihalin minal ahwal dalam kondisi apapun maka kata-kata bid'ah hasanah menurut ulama yang mengatakan ada bid'ah di situ harus dimaknai dengan makna bahasa dan bukan dan bid'ah tersebut bukanlah bid'ah dalam makna syar'i sama sekali. Karena bid'ah secara syariat adalah bid'ah kesesatan. Itulah bid'ah yang jelek dan bukan bid'ah yang hasanah. Wa minhuna maka dari sini jelaslah bagi Anda kekeliruan yang dialami oleh sebagian orang muasirin, orang kontemporer dalam memahami perkataan ulama. Dalika hal tersebut ingdama pada saat mereka menisbatkan ilaman kepada ulama yang menetapkan adanya bid'ah hasanah. Mereka menisbatkan al-kaula pendapat bahasanya bid'ah secara syariat itu boleh jadi hasanah dan boleh jadi dolalah. <clears throat> Wahata dan ini satu hal yang tidak dikatakan oleh satupun orang yang satupun satupun ulama satupun e, orang minal mutaqaddimin dari ulama-ulama terdahulu. Wa inna maghayatu namun maksimal apa yang dikatakan huwa anal bid'ata al hasanah bahasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah perkara baru yang terpuji dan perkara baru tersebut itu ya jira indahu menurut mereka berlaku untuk bid'ah dalam makna bahasa dan bukan makna syar'i. I. Maka di paragraf yang terakhir tadi kita baca, beliau tegaskan. Bahasanya di antara satu hal yang salah paham ya, adalah sikap sebagian orang sekarang. Dia comot perkataan ulama semacam Imam Musyafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua macam. Kemudian mereka katakan bahasanya bid'ah disebut di situ adalah bid'ah syar'i. Ini satu hal yang tidak ada. Karena ulama terdahulu semacam alimah musyafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua macam. Bid'ah di situ adalah bid'ah lughawi. Maka ini namanya curang dalam berdalil. Ini ada orang sekarang ini dia mau melegalkan bid'ah syar'i yang itu bid'ah dolalah. Dia mau legalkan. Kemudian dia mau E, berkedok dengan Al-Imam Syafi'i. Yang mengatakan bahasanya bid'ah itu ada dua macam. Kemudian dia katakan bid'ah yang mau dia setujui. Itu dia katakan ini adalah bid'ah. Ini, ini, adalah uh, adalah bid'ah hasanah menurut Al-Imam Syafi'i. Padahal bid'ah menurut Al-Imam Syafi'i yang beliau bagi menjadi dua adalah bid'ah secara bahasa sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lain. Kemudian masalah yang kedua. Wajukaunil khilaf lafdiyan. Penjelasan bahasanya perbedaan dalam masalah ini itu bisa kita golongkan sebagai perbedaan semu, bukan perbedaan real. Hal itu yadhaun nampak pada poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pembagian bid'ah dengan maknanya secara bahasa menjadi dua, hasanah dan sayi'ah, atau dibagi menjadi lima sebagaimana lima hukum taklifi adalah perkara yang tidak masalah. Dalam perkara yang tidak masalah. Kenapa? Bid'ahnya bid'ah bahasa. Maka tidak masalah. Mau dibagi lima, mau dibagi dua. No problem. Kalau bid'ahnya itu bid'ah bahasa. Dan ini satu hal yang disepakati oleh semua pihak. Yang kedua. Bahasanya bid'ah dengan makna yang syar'i tidak sah terbagi menjadi dua. Hasanah dan sayi'ah. Atau malah terbagi menjadi lima. Bal innaha la takunu ila dolala. Karena tidak ada bid'ah secara syar'i kecuali bid'ah dolalah. Mengingat sabda Nabi, kula bid'ah dolalah. Dan ini satu perkara yang juga sebenarnya disepakati oleh semua pihak. Yang ketiga, man dahaba min ahli ilmi, ulama yang berpendapat bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan sayyah atau terbagi menjadi lima, maka yang mereka maksudkan dengan bid'ah adalah bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu menggelari mereka dan menamai beliau-beliau dengan nama Muqassimil Bid'ai. Orang yang berpendapat bidai itu terbagi menjadi beberapa macam. Itu adalah penggelaran yang lebih utama dan lebih jeli, lebih teliti daripada penggelaran Muhassinil Bid'ai. Orang yang mau menghasanahkan sebagian bid'ah. Maka ulama terdahulu yang membagi uh, bid'ah itu menjadi dua macam, hasanah dan syiah, dan bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah lughawiyah. Itu kalau mau dikasih nama dan gelar, mereka ini adalah muqassimi bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Dan mereka bukan muhassini bid'ah. Dan beliau-beliau bukanlah muhassini bid'ah. Mau menghasanahkan sebagian bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah yang beliau bagi menjadi dua atau bagi jadi lima itu bid'ah lughawiyah. Nah, adapun untuk orang-orang yang curang, yang berkedok, yang menjadikan ya, pendapat sebagian ulama membagi bid'ah menjadi dua macam, itu sebagai kedok dan batu loncatan untuk melegalkan sebagian bid'ah syariah dolalah. Nah, Kemudian mereka kemudian e, berkedok dengan bid'ah itu terbagi menjadi dua macam atau terbagi menjadi lima macam. Maka orang-orang semacam ini pas kalau disebut sebagai muhassinil bid'ah. Orang yang mau menghasanahkan sebagian bid'ah. Dan mereka beda dengan mereka. Beda dengan para ulama terdahulu. Sebagaimana di catatan kaki. Adapun untuk sebagian muasirin maka penganggapan bagus yang mereka lakukan dan pengambilan mereka terhadap sebagian bid'ah yang tadi mengharuskan mereka layak diberi nama muhasinil bid'ah. Orang yang mau menghasanakan sebagian bid'ah. Maka nama ini itulah yang lebih cocok untuk mereka daripada nama mukosimil bid'ah. Orang yang berkeyakinan bahasa bid'ah terdiri jadi beberapa macam. Kenapa? Karena mereka menjadikan at-taksim, pembagian bid'ah yang itu menjadi pendapat sebagian ulama, mereka jadikan sebagai matiyah. Sebagai kendaraan, dari ah dan jalan. Bahasa saya batu loncatan. Ila tahsin untuk menganggap e, bagusnya, hasanahnya sebagian bid'ah yang sesat. Dan tahsin di sini mak maksudnya adalah isbat al-bid'atil hasanah. Menetapkan dan meyakini adanya bid'ah hasanah. Maka yang jadi maksud mereka adalah mau menghasanakan sebagian bid'ah dan melariskannya. Dan supaya hal tersebut tujuan itu tercapai, mereka pakai batu loncatan, perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan yang lain. Kemudian peminjat orang dari sisi yang lain, mereka itu telah berubah. Mereka itu saru ila mereka itu jadinya adalah menghasanahkan sebagian bid'ah syari'ah dan bukan bid'ah lughawiyah. Ini berbeda dengan bid'ah dalam bahasa Imam Syafi'i dan yang lain. Lain hanya dengan para ulama terdahulu. Maka mereka para ulama terdahulu madhabu. Mereka berpendapat ini, adanya bid'ah hasanah dari bid'ah lughawiyah dan bukan dari bid'ah syari'ah. Wakat Saud dan ulama terdahulu memang berpendapat pada tahsin adanya bid'ah hasanah namun binaan berdasarkan pendapat yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam namun ini semua khusus menurut mereka khusus berlaku untuk bid'ah lughawiyah fahadani wajahani maka inilah dua model taqiqani yang yang perlu kejelian yang dua hal ini menyingkap jauhar esensi dari perbedaan antara jalan mutakadimin, jalan ulama terdahulu dan ulama belakangan tentang pengertian bid'ah hasanah. Kembali ke atas. Wa huna maka dari sini. Perkataan yang mengatakan siapa yang menjadi bid'ah menjadi beberapa macam. Fakot hasanah maka dia menghasanahkan sebagian bid'ah Idnama yuhmalu itu hanyalah boleh dimaknai untuk bid'ah lughawiyah dan bukan bid'ah syariah. Wal maksud dan yang jadi inti min hada dari penjelasan ini adalah pendapat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah adalah derivat dan turunan dari pendapat yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Dan satu yang telah maklum bahasanya pendapat yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam itu hanya berlaku untuk bid'ah lughawiyah dan bukan bid'ah syariah. Kemudian yang keempat, ulama ahlul ilmi yang berpendapat mengingkari pembagian bid'ah bahkan syanna'a mencela keras orang yang mengatakan bid'ah itu terbagi jadi beberapa macam maka yang beliau maksudkan dengan bid'ah adalah bid'ah syariah yang tidak terbagi menjadi hasanah dan sayi'ah. Yang seluruhnya adalah sayi'ah. Dan ini adalah satu perkara yang mutafakun alaih. Di antara yang menegaskan poin-poin ini atau sebagiannya dan memperjelasnya adalah perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Idil bid'atul hasanah karena bid'ah hasanah menurut orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayi'ah. buddha tidak boleh tidak adalah satu hal yang dianjurkan oleh ya, dianjurkan oleh satu dari ahlul ilmi yang mereka adalah orang-orang yang diteladani dan memang terdapat dalil syar'i perhatikan dan memang terdapat dalil syar'i yang menunjukkan dianjurkannya bid'ah hasanah tersebut Wakadhalika man yakul. Demikian juga orang yang mengatakan semua bid'ah syar'i itu seluruhnya tercela. Maka itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, semua bid'ah itu sesat. Dan wayakul dan beliau mengatakan perkataan Umar tentang sholat taraweh. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Innama asmaha bid'atan. Maka sholat taraweh itu dinamai oleh Umar dengan nama bid'ah. Biktibar dengan melihat maknanya secara bahasa. Falbit atau makat bid'ah dalam syariat menurut mereka-mereka definisinya adalah ma bid'ah yang tidak didukung oleh dalil syar'i ala istihbabihi kalau itu dianjurkan. Dan bid'ah hasanah menurut yang mengatakan ada bid'ah hasanah ada dalil syar'i yang menunjukkan kalau itu dianjurkan. Oleh karena itu maka Ibn Taymiyah mengatakan, ujung dari dua pendapat ini itu sama. Ujung dari dua pendapat ini sama. Itulah yang ada di, di masa mutakadimin. Ujungnya itu sama. Kayak yang membagi, bid, membagi hasanah dan sayyah, bid'ahnya bid'ah lughawiyah. Yang mengatakan semuanya dolala, bid'ahnya bid'ah syariah. Jadi ujungnya sama. Ituhum karena mereka semua sepakat bahasanya sesuatu amal yang tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan oleh syariat, maka itu tidak wajib dan tidak dianjurkan. Dan siapa yang mengambil amal, mengambil satu amal sebagai ibadah dan agama, padahal amal tersebut dalam syariat tidaklah wajib, tidak pula dianjurkan, maka dia adalah orang yang sesat menurut sepakat seluruh kaum muslimin. Kemudian masalah yang ketiga, wajah penjelasan kenapa khilaf antara yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam dengan yang tidak itu bisa merupakan khilaf maknawi, khilaf yang akiki. Hal demikian ya tadi akan jelas dengan menyebutkan sisi-sisi negatif yang merupakan yang menjadi dampak pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyah atau menjadinya atau membaginya menjadi lima macam. Wahyia inama waqa'at indal mutaakhirin Wahiyah hianya kembali pada mafasid. Mafasid tersebut inama waqat hanya terjadi pada ulama-ulama belakangan. Adapun ulama duluan tidak e, terjatuh dalam mafasid ini. Yang pertama, sebagian orang yang berpendapat bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Mereka menjadikan sarana pembagian ini mereka jadikan sebagai sarana, watawasalu dan mereka jadikan sebagai sarana untuk menetapkan sebagian masalah-masalah mubtada'ah. Untuk membela sebagian masalah-masalah yang bid'ah dan menganggapnya sebagai satu hal yang baik. It al-ba'is karena faktor pendorong. Menurut sebagian orang untuk punya pendapat bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Dan menetapkan adanya bid'ah hasanah, faktor pendorongnya adalah tazwir upaya untuk membolehkan mengambil sejumlah masalah-masalah yang ada-ada. Sehingga jika Anda mulai melarangnya, melakukan sebagian bid'ah, maka dia akan menjawab Anda dengan mengatakan ini bid'ah hasanah. Hai itu di mana mereka mengingkari sesuatu yang disebut dengan bid'ah idofiyah. Lalu mereka laku mereka sebut Lalu mereka gunakan istilah bid'ah hasanah untuk bid'ah idofiyah. Dan yang lebih ngeri dari dampak jelek ini adalah dampak jelek yang kedua. Sebagian ulama yang berpendapat bahasa bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Mereka jadikan pembagian ini sebagai jalan tidak boleh bagi siapapun untuk berhujah berdalil dengan hadis kula bid'atin dolalah untuk melarang bid'ah apapun. Kenapa? Karena hadis ini menurut mereka adalah masuk dalam kategori al-am al-makhsus. Dalil am yang mengalami pengkhususan. Ya, padahal kalau mereka konsekuen bahasanya ini adalah al-am al-makhsus, maka al-am al-makhsus ini punya kaidah. Punya kaidah pelengkap yaitu eh, Bahasanya al-am al-makhsus hujatun fima Dalil am yang mengalami taksis tetap bisa menjadi hujah dalam perkara-perkara yang tidak ada pengecualiannya. Maka jika konsekuen, maka ini bid'ah, ini tidak boleh. Man amil amalan laisa amruna fawaraddun. Dan wakula bid'atin dolalah. Ketika kemudian dia negur, ya jangan pakai itu. Ya, datangkan taksis. Kalau ini tidak masuk di hadis itu. Kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil dan argumen kuat bahasanya ini masuk dalam uh, taksis, maka kaidah mengatakan al-am al-maksus hujjatun fima baqiyah. Dalil umum yang mengalami taksis tetap tetap bisa menjadi dalil untuk perkara-perkara yang memang tidak terkecualikan. Perkara-perkara yang lain. Ibn Taimiyah mengatakan, mempertahankan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bid'ah itu sesat muta'ayyanun sebuah keniscayaan dan sesungguhnya wajib beramal dengan keumuman hadis ini. Dan inaman akhoda, orang yang mulai yusonib al bid'ah membagi bid'ah menjadi hasan dan qabih. wajah aludalika dan mereka jadikan pembagian tersebut sebagai jalan dan batu loncatan ila Allah yahtajubil bil bid'ati ala nahi supaya tidak boleh ada orang yang yahtaju bil bid'ati ala nahi berhujah dengan bid'ah ala nahi untuk melarangnya fakat akhto'a maka orang ini telah keliru sebagaimana inilah yang dilakukan oleh sejumlah pelajar fikih pelajar ilmu kalam pelajar ilmu tasawuf dan pelajar ibadah Idnuhu ketika mereka dilarang dari satu ibadah yang bid'ah dan berbicara fitadayun berbicara tentang masalah agama yang itu pembicaraan yang bid'ah, idda'au maka mereka mengklaim bahasanya tidak ada bid'ah yang terlarang kecuali hal-hal yang terlarang. Maka ini jadinya hadisnya tidak bermakna jika demikian. Jika tidak ada bid'ah yang terlarang kecuali hal-hal yang terlarang. Maka hadis tentang larangan bid'ah itu tidak ada faedahnya. Karena semuanya ujung berujung kepada hal-hal yang jelas ada larangannya. Sehingga yang tidak terlarang kemudian boleh. itu al hadis sehingga jadilah hadis itu ila ayukal sehinggalah jadilah hadis itu maknanya kita katakan kullu manu ya anhu au kullu ma haruma au kullu ma khalafa nasan nubuwati fawa Kalau yang namanya bid'ah dolalah hanyalah bid'ah yang terlarang, maka berarti wakula bid'atin dolalah itu definisinya adalah sebagai pikun. Semua perkara yang dilarang secara khusus oleh agama atau segala semua yang haram atau semua yang menyelisihi dalil kena E, teks kenabian, maka itulah yang sesat. Nah, kalau maknanya demikian, maka itu perkara yang terlalu jelas untuk memerlukan penjelasan. Maka itu perkara yang terlalu jelas untuk perlu penjelasan, Tidak perlu dijelaskan kalau jika maknanya demikian. Tanpa kalau maknanya demikian maka tanpa ada wakulabit aten dolalah semua orang tuh ngerti ini semua muslim tuh tahu. Kalau ini terlarang, kalau ini haram, maka itu dolalah. Sehingga yang benar, semua yang tidak disyariatkan. Minat ini bagian dari agama, itulah kesesatan. Kemudian yang ketiga. <clears throat> Al-qalbi taksim Bahasanya pendapat yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam, konsekuensinya adalah mentaksis keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kula bid'atin dolalah. Ditaksis tanpa dalil yang sahih dan dalil yang layak untuk mentaksis. Wa maklum satu hal yang maklum bahasanya mempertahankan hadis. Sebagaimana maknanya yang umum itu lebih utama. Wa amma ja'aluhu dan apa yang mereka jadikan sebagai mukhasis berupa perkataan para imam semacam Umar bin Khattab dan Al-Imam Syafi'i fayata'ayan maka sebuah keniscayaan memaknainya dengan makna bahasa. Islam tiakti karena tidaklah datang dalam satu pun perkataan mereka-mereka para imam membagi bid'ah syar'i menjadi dua, hasanah dan sayyah. Inna makalamuhum kulluhu karena semua perkataan mereka itu dalam pembagian bid'ah bahasa. Fabihata maka dengan ini ya tabayan jelaslah. Bahasanya ya, perselisihan tentang pembagian kita menjadi hasanah dan sayi'ah atau dibagi menjadi lima itu mungkin kita anggap sejenis khilaf hakiki kapan mat, wadalika dan hal itu mata jika pembagian ini bergandeng dan melekat padanya sesuatu dari hal-hal negatif di atas. Itu manakala tujuannya adalah mau melegalkan sejumlah bid'ah-bid'ah syar'i sebagai bid'ah hasanah. Nah, maka itu khilafnya khilaf hakiki. Dan dan itulah yang terjadi pada mutaakhirin wal muasirin. Orang belakangan dan orang kontemporer. Adapun yang terjadi pada ulama mutaqaddimin maka tidak demikian. Maka khilafnya adalah khilaf ya, lafzi, khilaf semu saja, khilaf redaksional saja. Dan perlu diketahui, seandainya hadis Nabi yang bersifat umum, wakula bid'atin dolalah, itu mau ditaksis pakai perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadihi. E, maka ini punya problem usuliyah, problem usul fikih. Yaitu ada pembahasan dalam ilmu usul fikih, apakah hadis Nabi yang bersifat umum itu boleh ditaksis dengan madhabu sahabi. Dengan perkataan sahabat. Di satu hal yang diperselisihkan di antara para, para ulama usul fikih. Ada ulama yang menganut kaidah tidak bisa. Hmm. Kalau menganut kaidah ini tidak bisa, jelas, selesai. Hmm. Maka tidak benar. Karena ini perkataan sahabat, ini hadis Nabi yang bersifat am. Kaidah mengatakan hadis Nabi bersifat am itu tidak bisa ditaksis dengan perbuatan atau perkataan sahabat. Ya, kemudian jika kita menganut faham, kita menguatkan pendapat mengatakan boleh mentaksis keumuman hadis Nabi dengan perkataan sahabat atau madhab sahabat. Maka dalam hal ini berarti ya, berarti maka dalam hal ini patut kita dudukkan terlebih dahulu. Berarti hadis Nabi sama perkataan Umar nikmatul bid'atu hadhihi itu satu hal yang bertentangan. Karena taksis itu adalah salah satu solusi untuk e, jalan keluar ketika dua dalil bertentangan. Nah, ketika terdapat dua dalil yang bertentangan, maka urutannya adalah jamak terlebih dahulu. Jamak terlebih dahulu. Dan jamak dalam hal ini satu hal yang mungkin. Dengan kita katakan Bahasanya perkataan Umar nikmatul bid'ah tu hadhihi itu bid'ah lughawiyah. Sedangkan uh, hadis Nabi wa qul bid'atin dhalalah maka itu bid'ah syar'iyah. Adapun mentarsis uh, dan dan itu dalil yang paling kuat. Nih, untuk mentarsis seandainya boleh untuk mentarsis hadis wa qul bid'atin dhalalah satu-satunya yang paling kuat adalah perkataan Umar. Adapun kalau mau ditaksis pakai Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i bukan hujah. Imam Syafi'i bukan hujah. Yang paling banter bisa jadi hujah, sahabat. Dan itu pun tadi ada uh, ada problemnya. Ada problemnya. Bolehkah perkataan sahabat dipakai untuk mentaksis keumuman hadis Nabi? Dan ini dan, eh, dan contoh yang lain dari eh, permasalahan ini adalah Nabi melarang untuk memotong jenggot secara umum. Kemudian ada Ibnu Umar yang memotong jenggot setelah lebih dari segenggam. Maka ulama kemudian berselisih pendapat. Apakah kemudian bisa demikian apa yang lebih dari segenggam itu boleh dipotong ataukah tidak. Maka ulama yang mengatakan tidak boleh dipotong. Nih, tidak boleh dipotong karena Nabi melarangnya secara umum. Maka kesimpulan tidak boleh dipotong meskipun lebih dari segenggam itu adalah karena menolak kaidah usuliyah. Perbuatan sahabat bisa mentaksis keumuman hadis Nabi. Ini, kaidah ini tidak diterima ya maka konsekuensinya ya, itu tetap tidak ya, boleh dipotong ya, meskipun panjangnya lebih dari segenggam. Adapun ulama yang mengatakan bisa dipotong kalau lebih dari segenggam itu derivat dari menerima kaidah ini dalil am itu bisa ditaksis oleh madhabus sahabi. Maka nanti yang menerima, oh bisa. Perkataan sahabat dipakai untuk mentaksis keumuman hadis. Tapi itu satu hal yang bisa dia menguatkan kaidah ini, maka nanti derivatnya didatangkan praktek, ya. ya, manakala jenggot itu lebih dari segenggam, maka memotongnya yang lebih dari segenggam tersebut satu hal yang boleh. Ya, karena hadis Nabi tersebut ditaksis dengan perkataan dan perbuatan sahabat Nabi dalam ini Abdullah bin Umar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala